pembahasan terdahulu mengenai beberapa tanda-tanda kiamat kecil di mana telah kita jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat kecil ada tiga macam. Yang pertama adalah terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlangsung, yang telah terjadi pada zaman dahulu seperti yang telah kita sebutkan beberapa di antaranya uh, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau SAW, kemudian terjadinya berbagai fitnah di zaman tersebut, di zaman dahulu, kemudian juga tersebarnya keamanan dan lain sebagainya. Maka ini semua terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi, yang telah berlangsung pada zamannya dahulu. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung, yang tengah berlangsung pada zaman sekarang ini dan senantiasa terus senantiasa terus ada dan mungkin semakin banyak dan semakin banyak. Maka inilah inilah yang akan kita sebutkan pada kajian pagi hari ini terkait dengan beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung pada zaman sekarang, yang sedang ada terjadi pada zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, yang belum berlangsung dan kelak akan terjadi. Karena pada dasarnya Nabi mengabarkan hal ini berdasarkan e, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan selama hadisnya sahih, selama dalilnya sahih cukup kita imani, cukup kita e, imani dan kita terima apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua terkait dengan macam-macam dari yakni tanda-tanda kiamat kecil atau jenis-jenis dari tanda-tanda kiamat kecil. Yakni sekali lagi ada yang pertama yang sudah terjadi atau berlangsung, kemudian yang kedua yakni yang sedang berlangsung pada zaman sekarang ini dan yang ketiga yang belum terjadi dan kelak pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua eh, terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentunya ada yang bersifat Eh, atau ada yang mengandung kebaikan-kebaikan, maka eh, apa yang dikabarkan Nabi dari tanda-tanda kiamat kecil yang memang mengandung kebaikan-kebaikan, maka hendaknya kita berlomba-lomba di dalamnya, berlomba-lomba di dalamnya agar kita mendapatkan eh, ganjaran yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula sebaliknya, yakni apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kiamat kecil tersebut yakni mengandung keburukan-keburukan. Maka dengan demikian hendaknya kita menghindari, kita waspada dari apa e, yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda-tanda kiamat kecil yang memang mengandung keburukan-keburukan tadi. Maka e, inilah yang terkait dengan e, penjelasan e, yakni yang lalu terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil dan dalam hal ini kita bawakan e, buku Ashratus Sa'ah tanda-tanda kiamat yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Para pendengar di Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang seperti yang tadi telah disyaratkan bahwa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan e, dari tanda-tanda kiamat kecil. Maka kita akan sebutkan beberapa contoh dari tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung, yang sedang ada pada zaman sekarang ini, sedang berlangsung pada zaman sekarang ini. Yang pertama adalah terkait dengan duya'ul amanah, yaitu hilangnya amanah, hilangnya amanah yang diberikan, yakni seorang berkhianat ketika diberikan amanah. Maka kita lihat pada zaman sekarang, banyak orang yang diberikan amanah, namun e, tidaklah melaksanakan amar tersebut. Yani apakah amar tersebut berupa keluarga, anak, istri, kemudian juga amanah dari e, pekerjaan, dari hal-hal yang memang diamanahkan orang kepada kita, maka dengan demikian hendaknya kita jaga amar tersebut dan tidak boleh dikhianati. Maka dalam hal ini terkait dengan diaul amanah, e, hilangnya amanah, Eh, kita lihat pada zaman sekarang banyak orang yang berkhianat e, apabila diberikan amanah berkhianat tidak e, memenuhi amanah tersebut tidak melaksanakan amanah tersebut menyimpangkan amanah menyelewengkan amanah yang diberikan ya maka ini terkait dengan e, fenomena akhir zaman di mana kita lihat sekali lagi pada zaman sekarang lebih-lebih di negeri ini banyak orang yang berkhianat e, tidak melaksanakan amanah, menyimpang dari amanah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Jika dhiyyatil amanah, فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, yang ditangguh tunggulah hari kiamatnya. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, bagaimana yakni amar tersebut disia-siakan wahai Rasulullah? Yakni di antaranya bagaimana cara eh, amar tersebut disia-siakan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu urusan diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamatnya tunggulah yakni kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Maka ini terkait dengan apa yang kita lihat pada zaman sekarang bahwa ya ini sebagian orang eh, ini tidaklah amanah berkhianat di dalam amanah yang diberikan eh, atau kita lihat pula eh, berbagai urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya diserahkan kepada mereka-mereka yang bukan eh, bidangnya bukan ahlinya maka ini terkait dengan fenomena akhir zaman sebagaimana eh, kita lihat sekali lagi pada zaman sekarang ini berbagai urusan e, baik urusan dunia maupun urusan agama ini tentunya diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya maka ini jelas akan e, terjadi pengkhianatan atau terjadi penyia amanah tadi maka yang demikian e, merupakan fenomena akhir zaman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, menjelaskan e, atau mengabarkan 14 abad yang silam bahwa kelak di akhir zaman akan e, diangkat amanah dari hati e, manusia, akan diangkat amanah dari hati e, sebagian dari umat Islam. Maka e, inilah yang kita lihat fenomena akhir zaman. Maka dengan demikian hendaknya kita waspada dan jangan sekali-kali e, menyia-nyiakan amanah, berkhianat dalam hal ini. Maka e, semampunya kita laksanakan e, apa yang diamanahkan kepada kita dari berbagai hal dari berbagai urusan. Apakah amar tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala? yakni amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala jelas merupakan contohnya adalah ibadah. Me, yakni melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini amanah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amanah-amanah lainnya seperti Allah mengkaruniakan yakni keluarga, keturunan dan lain sebagainya. Maka ini semua amanah yang harus e, kita e, jaga dan pelihara. Kemudian amanah-amanah lainnya yang Allah berikan kepada tubuh kita misalnya, semuanya ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, maka semuanya adalah amanah. Semuanya adalah amanah. Kemudian terkait juga juga dengan e, e, menjaga amanah dari Rasulullah SAW, maka hendaknya kita berusaha dan berusaha ini melaksanakan apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Maka ini pun amanah. Amanah dari apa yang kita ucapkan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Maka sekali lagi ini pun amanah. Begitu pula amanah yang misalnya diberikan oleh orang tua atau pimpinan perusahaan atau e, lain sebagainya. E, apakah kita menjabat sebagai ya pegawai atau lain sebagainya maka hendaknya kita tunaikan amanah kita laksanakan amanah dengan benar maka ini yang kita lihat atau inilah yang terkait dengan beberapa amanah yang harus kita perhatikan dan tidak menyimpang dari amanah yang diberikan, tidaklah menyelewengkan amanah tersebut atau menyia-nyiakan amanah. Maka sekali lagi inilah e, fenomena akhir zaman di mana pada zaman sekarang ini kita lihat yakni banyak orang yang tidak amanah, banyak orang yang menyia-nyiakan amanah, menyimpangkan amanah wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kiamat lainnya yang sedang berlangsung pada zaman sekarang ini adalah yakni qabdul ilm wa zuhur al jahal diangkatnya ilmu dan bermunculan kebodohan-kebodohan, yakni munculnya kebodohan. Maka ini pun terkait dengan tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung pada zaman sekarang bahwa ilmu tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis timbullah kebodohan di muka bumi ini. Maka terkait dengan diangkatnya ilmu, yakni dengan cara tentunya diwafatkannya para ulama, diwafatkannya para ahli ilmu, diwafat, diwafatkannya para ulama, maka dengan diwafatkannya para ulama otomatis ilmu tersebut terangkat karena yang memiliki ilmu adalah mereka yang memiliki ilmu dalam agama ini adalah mereka maka jika tidak ada seorang pun ulama di dunia ini tentunya manusia e, akan menuju kepada orang-orang bodoh. Mereka akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Lalu para pemimpin yang bodoh itu akan ditanya ya, oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh orang. Kemudian mereka e, tentunya berfatwa tanpa dasar ilmu karena memang bodoh tanpa dasar ilmu sekali lagi maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad, walakin yakbidul ilma biqabd al-ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin fadallu wa adallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu itu begitu saja dari hamba-hambanya. yakni cara Allah mengangkat ilmu itu adalah dengan cara mewafatkan para ulama Cara Allah mengangkat ilmu yaitu dengan cara diwafatkannya para ulama, diwafatkannya ahli-ahli ilmu. Sehingga kata Nabi, apabila di dunia ini tidak ada seorang pun yang alim, tidak ada seorang pun yang alim, yakni tidak ada seorang pun ulama di dunia ini, tentunya manusia angkat mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian para pemimpin yang bodoh itu ditanya, maka kata Nabi, yakni lantaran tidak memiliki ilmu. Kemudian kata Nabi Sallam, mereka menjawab tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang, yakni kita lihat yakni sebagian umat Islam di negeri ini menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka, menjadikan orang-orang bodoh dalam e, agama lebih-lebih sebagai pemimpin-pemimpin mereka, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai ustadz demikian sehingga uh, rusaklah uh, kehidupan beragama mereka dan tentunya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka inilah fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman yang e, muncul ke permukaan adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang sebenarnya tidak faham agama, tidak mengerti din, tidak mengerti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengerti Islam yang murni, yang mereka yang hanya mereka ketahui adalah Islam budaya, Islam adat istiadat atau Islam kebanyakan orang, bukan Islamnya Rasulullah SAW, bukan Islam yang murni, bukan Islamnya para sahabat, bukan agamanya para sahabat, maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang, maka orang-orang bodoh, orang-orang jahil dijadikan panutan, dijadikan suri tauladan oleh mereka. Maka eh, sekali lagi inilah terkait dengan fenomena akhir zaman eh, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara diwafatkannya para ulama dan otomatis tersebarlah kebodohan atau kejahilan di dunia ini. Maka dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, kata Rasulullah Sallam, min ashratis sa'ah ayurfa al-ilm wa yasbut al-jahl. Di antara tanda-tanda kiamat, yakni diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kebodohan. Atau kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang yang tidak faham, banyak orang yang tidak mengerti, lalu sudah dianggap sebagai tokoh, sudah dianggap sebagai orang alim atau yang semisalnya. Bahkan kita lihat pada zaman sekarang, orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu agama ini telah e, menyimpangkan e, kaum muslimin, telah e, menyeret kaum muslimin kepada e, pintu-pintu e, pintu -pintu neraka maka inilah yang disinyalir oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni hadis Hudzaifah ibnu Yaman yakni akan ada tentunya sekelompok umat atau sekelompok kaum dari umat ini e, yakni para penyeru di mana mereka menyerukan manusia kepada pintu-pintu neraka kepada neraka jahanam wal billah baik ini terkait dengan tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung pada zaman sekarang dan e, tentunya tersebar ya, tersebar pada zaman sekarang ini ya, apa yang kita lihat tentunya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bisa kita sebutkan kembali dalil yang lain untuk menguatkan e, penjelasan ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, eh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna bayna yadis sa'ah fa'ayyaman yunzalu fihal jahal wa yurfa'u al-ilm. Sungguhnya di antara tanda kiamat adalah akan ada hari-hari di mana akan muncul kebodohan dan diangkatnya ilmu, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sekali lagi yang bisa kita lihat dari fenomena akhir zaman di antara tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung yang tengah terjadi pada zaman sekarang ini. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kiamat kecil lainnya yang memang tengah terjadi pada zaman sekarang yaitu intisyar azina tersebar luasnya perzinahan. Tersebar luasnya perzinahan. Maka terkait dengan perzinahan pada zaman sekarang bisa kita lihat bahwa perzinahan yakni di dikembangkan eh, oleh sebagian orang, kemudian juga dilindungi oleh sebagian orang dan seterusnya demikian sehingga persisnya tetap ada dan terus berkembang dan berkembang bahkan e, dibuat peraturan khusus dalam hal ini untuk yakni e, melestarikan perzinahan tersebut maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min asyratis sa'ah yadhhar az-zina sungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya perzinahan munculnya perzinahan atau dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim dan disepakati riwayat ini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nasi sanawat khadda'at oh, kemudian disebutkan di dalam hadis ini wa tashayya'a fiha al-fahishah akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu tahun-tahun yang menipu maka disebutkan diantaranya adalah tersebarnya al-fahishah yakni perbuatan keji jadi maksud adalah perbuatan zina di sini atau dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, layakunanna fi ummati akwamun yastahillun al-hira wal harira dan seterusnya. Akan ada kelak dari umatku satu kelompok, satu kaum di mana mereka menghalalkan al-hira, yakni menghalalkan perzinahan. Maka kelak di antara umat Islam ini ada yang menghalalkan perbuatan zina tentunya dalam hal ini e, telah terjadi perbuatan zina ini di mana-mana mereka senang berbuat zina ya maka kita lihat perselingkuhan misalnya e, yakni antar lawan jenis ya antara laki-laki <clears throat> dengan wanita yang bukan mahramnya itu banyak terjadi pada zaman sekarang intisyaruz zina perzinahan di mana-mana yakni perzinahan di mana-mana maka inilah yang kita harus hindari perzinahan perzinahan Eh, dan sekali lagi bahwa apa yang kita lihat pada zaman sekarang tentunya cocok dengan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pendengar di Raja yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala eh, terkait dengan tanda kiamat kecil lainnya yang sedang terjadi pada zaman sekarang adalah intishar ar-riba, yaitu tersebar luasnya riba. Tersebar luasnya riba. Maka kita lihat pula pada zaman sekarang berbagai macam uh, yakni muamalat atau interaksi tidak lepas dari unsur riba. Tidak lepas dari unsur riba, perdagangan atau bisnis, kemudian lain sebagainya. Berbagai yakni bank-bank konvensional misalnya bank-bank riba tersebut berdiri di mana-mana dan bahkan tentunya lebih luas lagi kita lihat terkait dengan tersebarnya riba ini. Maka Nabi Alaihi Wasallam telah mensinyalir 14 abad yang silam dalam hadisnya dalam riwayat Al Imam Tabrani Kata Nabi Shallallahu <clears throat> alaihi wasallam, "Baina yaday sa'ah yadhhar ar-riba." Di antara yakni kiamat atau tanda-tanda kiamat adalah munculnya riba. Munculnya riba. Atau dalam hadis yang lain pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal." amin halalin amin min haramin akan datang atas manusia satu zaman di mana manusia tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperoleh harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang wal iazubillah, yakni sebagian orang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mencari hartanya itu. Dari mana sumbernya? Bagaimana caranya? Tidak diperdulikan lagi apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram. Maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang. Wal billah, yakni banyak manusia tidak mengetahui. Maka ini pula yang disenyalir, yang disenyalir oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." faman syubhat dan seterusnya. Sungguhnya yang halal itu jelas kata Nabi dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya adalah perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka e, sebagian besar manusia, sebagian dari kaum muslimin e, hidup pada zaman sekarang yakni terjerumus kepada perkara yang syubhat. Terjerumus kepada perkara-perkara yang syubhat. Ini banyak di antara mereka terjerumus demikian karena mereka tidak faham mana yang, di, yang dikatakan e, perkara syubhat, mana yang bukan, apalagi terkait dengan hal-hal yang haram. Maka ada di antara orang juga terjerumus kepada yang haram, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haramin. Yani akan datang kepada manusia satu zaman di mana seorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia memperoleh hartanya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka inilah yang kita lihat uh, yakni fenomena akhir zaman dan sekarang sudah terjadi banyak orang yang demikian dan tentunya uh, mereka terjerumus kepada riba permasalahan-permasalahan riba tidak uh, yakni luput dari hal-hal yang berbau riba maka inilah yang disenang atau inilah yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi atau yang di inginkan atau yang disukai oleh orang-orang Yahudi karena pada dasarnya riba itu memang berasal dari orang-orang Yahudi maka hendaknya kita menghindari semampu mungkin dalam hal ini terkait dengan e, sekali lagi tersebarnya riba pada sekarang ini kemudian para pendengar di rojak yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala e, terkait contoh dari tanda kiamat kecil lainnya yang sedang terjadi pada zaman sekarang adalah zuhur al-ma'azif wa istihlaliha. Ya, terkait dengan munculnya eh, alat-alat uh, musik dan dihalalkan atau uh, diyakini kehalalannya. Maka kita lihat pada zaman sekarang berbagai alat-alat musik muncul pada zaman sekarang. Muncul berbagai macam alat-alat musik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada umat dari hadisnya yang mulia yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam e, eh, Ibnu Majah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakun fi akhir zaman khasfun wa qazfun wa maskhun qila wa mata ya Rasulullah qala idza dhaharat ma'az ma'azif idza ma'azif kata Nabi sallam akan terjadi di akhir zaman pembenaman atau perubahan bentuk. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Maka di antaranya Rasulullah mengatakan, apabila telah muncul al-ma'azif, yakni alat-alat musik. Maka inilah yang kita lihat e, fenomena akhir zaman e, muncul berbagai macam alat musik pada zaman sekarang. Namun tentunya dalam dunia Islam yang dibenarkan dari alat musik adalah ad-duf, ini semacam rebana yang memang e, bisa dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu hari raya atau pada waktu pernikahan misalnya dan tentunya yang memainkannya adalah anak-anak kecil dan bukan anak eh, orang-orang dewasa. Maka inilah yang kita lihat sekali lagi pada zaman sekarang munculnya berbagai macam alat musik dan dianggap baik ya oleh sebagian orang, dianggap halal bahkan oleh sebagian orang maka mereka berpaling dari Al-Quran, mereka berpaling dari hadis-hadis Nabi Sallam, lebih-lebih dari Al-Quran, mereka berpaling dari Al-Quran dan menuju kepada alat-alat musik. Maka inilah yang disinyalir pula oleh Rasulullah Sallam dalam hadisnya uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi Sallam, la min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira. Oleh Imam Bukhari kata Nabi Sallam, Aziz akan ada kelak dari umatku satu kaum di mana mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, yakni tentunya sutra dihalalkan bagi kaum pria yang pada asalnya sutra itu haram bagi kaum pria dan halal bagi wanitanya, maka dikatakan oleh Nabi, mereka akan menghalalkan al-hira, yaitu perzinahan. Mereka pun akan menghalalkan sutra, yakni bagi laki-laki, kemudian menghalalkan al-khamr, minuman-minuman keras, dan juga al-ma'azif di sini, yaitu alat-alat musik. Maka ini yang terkait dengan Eh, keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sekali lagi apa yang diterangkan oleh Nabi apa yang dikabarkan oleh Nabi itu terbukti pada zaman sekarang ini maka sebagai umat Islam berbondong-bondong e, mempelajari musik misalnya e, yakni e, kemudian bergaul dengan berbagai macam alat-alat musik menggunakan berbagai macam alat musik pada zaman sekarang ini maka inilah eh, yang kita lihat fenomena akhir zaman maka sesuai pula dengan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan tanda kiamat kecil yang tengah berlangsung yang sedang terjadi pada zaman sekarang eh, adalah kasratu syurbil khamr wastihlaliha yaitu banyaknya minuman keras yakni orang banyak minum minuman keras dan menghalalkannya. Maka telah e, muncul pada zaman sekarang dari umat ini di mana mereka minum minuman keras, ya, minum minuman keras, e, kemudian bahkan di antara mereka e, telah menghalalkan minum minuman keras, maka e, inilah yang kita lihat dari fenomena akhir zaman yang telah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dari sahabat Ubadah bin Samit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latastahilanna qa'ifatun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iyyahu yakni kelak akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan minuman keras mereka memberikan nama dengan nama apa saja yakni dengan nama atau sebutan apa saja atas minuman keras tadi yakni oh, kita lihat sebagian orang memberikan nama dengan berbagai macam nama ataupun nama-nama tersebut yakni mungkin e, enak didengar oleh telinga namun tentunya e, hakikatnya adalah sama yaitu minuman keras dan setiap yang memabukkan baik e, diminum sedikit atau diminum banyak tentunya sama saja kullu muskirin haramun kata Nabi setiap yang memabukkan adalah haram yakni qaliluhu wa kathiruhu e, sedikit atau banyak tetap haram e, menurut pandangan agama Islam maka kita lihat pada zaman sekarang bahwa minuman keras tersebar di mana-mana, dijual di mana-mana, ya, bahkan eh, tidak malu-malu mereka mengiklankan, eh, kemudian memperlihatkan dan lain sebagainya dari minuman-minuman keras tadi. Maka ini eh, yang terkait dengan fenomena akhir zaman yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan muncul di akhir zaman satu umat atau kaum dari umat Islam ini di mana mereka menghalalkan minuman keras. Kemudian para pendengar Radio Roja yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala kita melanjut kepada tanda kiamat berikutnya tanda kiamat kecil yang tengah terjadi pada zaman sekarang yaitu zakhrafatul masajid wa tabahi biha eh, yakni menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. yakni kita lihat di antara umat Islam mereka berlomba-lomba membangun masjid. Namun yang kita lihat adalah di sini bahwa mereka membangun masjid kemudian tidak menghidupkan masjid tersebut dengan acara-acara yang dipandang benar oleh agama. Melainkan yang kita lihat apa yang mereka laksanakan dari acara-acara di masjid yakni tentunya yang mengarah kepada bid'ah, mengarah kepada hal-hal yang tidak ada contohnya dari zaman Nabi SAW dan para sahabat. E, atau kita lihat di antara mereka berbangga-bangga membangun masjid, e, kemudian masjid tersebut kosong dari ibadah, kosong dari kegiatan-kegiatan yang baik yang dipandang oleh agama yang e, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi yang kita lihat adalah e, di antara mereka sengaja meletakkan drum-drum di tengah jalan, di tengah jalan raya itu untuk meminta sumbangan kepada orang-orang yang lewat kepada para pengguna jalan, maka pertama e, yang demikian adalah e, tindakan yang tidak benar yang dipandang e, keliru oleh agama. Kemudian juga yang kedua bahwa yang demikian mencoreng citra Islam, membuat membuat malu yakni kaum muslimin lainnya Kemudian tentunya uh, yang berikutnya bahwa uh, tindakan seperti ini dapat mengganggu para pengguna jalan. Dan kita lihat bahwa yang menggunakan jalan raya itu bukanlah orang Islam saja. Namun di antara mereka juga ada orang-orang non-muslim. Maka mereka mencemooh orang-orang non-muslim menghinakan, mencemooh umat Islam. Lihatlah umat Islam kata mereka eh, minta-minta di tengah jalan, membuat jalan macet, membuat jalan kacau dan lain sebagainya. Maka ini terkait dengan kezaliman, kezaliman eh, yang kita lihat pada zaman sekarang, eh, namun mengatasnamakan agama, mengatasnamakan eh, agama Islam ini, yakni dengan tujuan atau maksud mencari dana atau sumbangan dari para pengguna jalan untuk pembangunan masjid atau yang semisalnya. Maka sekali lagi yang demikian adalah tidak benar. Dan kalaupun masjid tersebut sudah jadi, namun apa yang kita lihat yang kita lihat adalah cara yang dihidupkan di masjid tersebut tidaklah sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. yakni mereka adakan peringatan ini, peringatan itu dan lain sebagainya. Maka sekali lagi e, sudah mereka berbuat e, kezaliman ketika membangun masjid, namun ketika masjid tersebut e, selesai dibangun, e, yakni tentunya mereka arahkan masjid tersebut kepada hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berbagai uh, eh, yakni keburukan terkumpul pada diri mereka dari mulai membangun masjid sampai masjid tersebut jadi sampai masjid tersebut yakni dioperasikan ya maka tentunya inilah yang kita lihat ya pada zaman sekarang ini fenomena akhir zaman di mana mereka berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka namun eh, kebanggaan mereka tersebut eh, yakni tentunya mencoreng dari nama baik Islam ini dan e, inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha في nas fil masajid tidaklah kiamat itu tegak atau terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam masjid atau dalam hadis yang lain Nabi e, menyebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya min asyratis sa'ah aitabahan nas fil masajid termasuk tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga dalam masjid jadi mereka membanggakan masjidnya membanggakan masjidnya atas masjid yang lain e, dan lain sebagainya maka tentunya yang demikian tidaklah dibenarkan ya, tidaklah e, ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat dan tujuan mendirikan masjid, yakni semata-mata menegakkan syiar-syiar agama Islam, menegakkan syiar-syiar agama Islam yang besar dan juga melakukan aktivitas-aktivitas e, eh, lainnya yang memang dipandang benar oleh agama. Maka kita lihat masjid di zaman Nabi, masjid di zaman para sahabat sangat yakni memiliki peran yang yang yang luar biasa ya, dalam membina umat dan lain sebagainya. Maka eh, tentunya kita lihat pada zaman sekarang justru sebaliknya, masjid jadikan yakni sebagai tempat eh, apa eh, tempat diadakan hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW diadakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada contohnya yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW bahkan masjid eh, yakni dikuasai sebagian masjid dikuasai oleh orang-orang tertentu dikuasai oleh orang-orang yang eh, yakni tertentu atau bahkan dikuasai oleh orang-orang partai maka seperti tidak benar Nah, seperti ini tidaklah dibenarkan bahwa masjid milik umat Islam seluruhnya, milik umat Islam seluruhnya dan bukan milik satu golongan, bukan milik satu kelompok. Maka dalam hal ini ee, eh, pernah terjadi di zaman Nabi yang mulia SAW di mana orang-orang munafik mendirikan masjid dan dikenal sebagai masjid dirar, yakni masjid yang membawa mudarat bagi umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bongkar apa yang terkait dengan niat busuk mereka, niat buruk mereka mendirikan masjid tersebut untuk menandingi Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini e, mereka gagal berbuat makar kepada Nabi dan umat Islam ketika itu karena Allah sendiri yang e, membongkar yakni niat buruk mereka eh, Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang terkait dengan masalah e, masjid dan ini terkait dengan fenomena akhir zaman, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik, ini terkait dengan tanda kiamat kecil yang tengah terjadi pada zaman sekarang. Kemudian di antara tanda kiamat kecil lainnya yang tengah terjadi pada zaman sekarang adalah apa Paul fil bunyan, yaitu berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang menjulang tinggi. Maka ini telah kita sebutkan dahulu dalam pembahasan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad mengenai tanda-tanda kiamat maka Nabi menyebutkan dua tanda kiamat kecil dan dua tanda kiamat kecil tersebut tengah terjadi pada zaman sekarang maka kata Nabi yakni antalida al-amatu rabbataha wa antar al-hufata al-urata al-alah ri'a asya etawaluna fil bunyan. Tanda kiamat kecil yang pertama kata Nabi Sallam adalah engkau e, kelak seorang budak wanita akan melahirkan majikannya. Seorang budak perempuan akan melahirkan majikannya, kemudian engkau akan melihat orang-orang yang tadinya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, e, kemudian mengembalakan hewan ternak, lalu berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang menjulang tinggi. Maka terkait dengan pembahasan kita mengenai atau tatawul fil bunyan, yaitu berlomba-lomba di dalam membangun bangunan tinggi, maka kita lihat pada zaman sekarang bahwa e, di mana orang-orang kaya, di mana yakni e, konglomerat yang membangun bangunan menjulang tinggi pada asalnya atau pada awalnya adalah orang-orang miskin pada awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak punya, orang-orang fakir bahkan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki kepada mereka guna menguji mereka. Lalu ketika dalam keadaan seperti itu mereka membangun bangunan yang menjulang tinggi, membangun bangunan yang megah, membangun bangunan yang eh, yakni luar biasa keindahannya dan seterusnya demikian. Maka inilah yang kita lihat dari fenomena akhir zaman dan telah terbukti pada zaman sekarang, ya telah terbukti pada zaman sekarang kita ini di mana sebagian orang berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian e, tanda kiamat berikutnya yang tadi telah disebutkan dalam hadis Jibril yaitu wiladatu al-amah rabbatiha yaitu budak wanita melahirkan majikannya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril di antara tanda-tanda kiamat yang akan terjadi kelak dan pada zaman sekarang telah terbukti bahwa budak wanita melahirkan majikannya. Maka apa yang dimaksud dari e, budak perempuan melahirkan majikannya? Maka ada penafsiran para ulama. Di antara penafsiran mereka adalah bahwa kelak akan ada anak yang durhaka kepada orang tua akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya yakni seolah-olah anak itu berposisi sebagai majikan sedangkan orang tuanya diposisikannya sebagai budaknya sendiri di mana orang tuanya itu bisa dia bentak bisa dia hardik bisa dia perintah-perintah bisa dia pukul bahkan e, dan lebih dari itu ada di antara anak yang tega membunuh orang tuanya maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang fenomena akhir zaman di mana ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, eh, yakni si anak memposisikan dirinya bagaikan majikan, sedangkan orang tuanya bagaikan budaknya sendiri. Maka ini yang terkait dengan e, antara penafsiran para ulama mengenai hadis Nabi SAW, antalida al-amatu rabbataha, yaitu kelak budak wanita akan melahirkan majikannya. Baik, para pendengar di Roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut kepada pembahasan berikutnya terkait dengan tanda kiamat kecil lainnya yang tengah terjadi pada zaman sekarang ini yaitu kasratu al-qatl, banyaknya pembunuhan. Nah, ini kita lihat ya, pada zaman sekarang, kita lihat pada abad sekarang ini banyaknya pembunuhan, terjadi pembunuhan di mana-mana. Bahkan Eh, kita lihat uh, fenomena uh, sekarang ini bahwa gara-gara masalah kecil, ya gara-gara masalah kecil, misalnya tidak diberikan uang rokok dibunuh, uh, tidak diberikan ini itu dibunuh dan lain sebagainya, seolah-olah darah itu murah sekali, ya lebih murah dari harga rokok atau yang semisalnya. Maka inilah yang kita lihat kasratu al-qatal, banyak pembunuhan di mana-mana bahkan kita lihat pula satu orang bisa membunuh sekian jiwa satu orang bisa membunuh sekian e, manusia. Maka ini adalah perbuatan yang e, sudah e, luar biasa ya, perbuatan e, atau kezaliman yang e, besar e, menyangkut e, jiwa manusia, menyangkut e, nyawa manusia. Maka Nabi saw bersabda di dalam hadis e, yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Nabi bersabda, "La taqumus الساعة hatta yakthura al tidak akan tegak kiamat hingga banyaknya kekacauan di dunia ini. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah? Apa kekacauan yang dimaksud wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Al-qatl, al-qatl," yaitu pembunuhan, pembunuhan. Pembunuhan, pembunuhan. Maka inilah yang kita lihat pada zaman sekarang yaitu pembunuhan terjadi di mana-mana hendaknya kita waspada dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam uh, hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallam bersabda والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار kata Nabi Sallam demi zat yang diriku berada di tangannya tidaklah dunia ini hancur hingga datang kepada manusia satu zaman di mana seorang yang membunuh tidak mengerti apa sebab ia membunuh dan tidak pula uh, yakni orang yang terbunuh mengerti dengan sebab apa ia dibunuh maka di antara sahabat uh, eh, yakni di antara sahabat ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah SAW? Maka kata Nabi al-harju yaitu karena terjadinya kekacauan. Maka uh, kata Nabi selanjutnya al-qatil wal maqtul finnar bahwa orang yang uh, membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Artinya dalam hal ini kedua-duanya pada dasarnya ingin saling membunuh namun yang terbunuh ya tidak kesampaian ya, tentu membunuh lawannya sehingga ia terbunuh, maka pada dasarnya sama kedua-duanya pun terkait dengan niat mereka sama, yakni sama-sama ingin membunuh sehingga kata Nabi bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Maka inilah fenomena yang kita lihat pada zaman sekarang eh, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita banyak eh, melihat kepada hadis-hadis Nabi seperti ini, maka kita akan semakin yakin, semakin yakin dan semakin yakin Eh, tentang ajaran Islam ini, ajaran Nabi Muhammad saw Alaihi bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi yakni terjadi dan pasti akan terjadi karena pada dasarnya berita dari beliau itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu apa yang bakal terjadi e, kelak sampai akhir zaman. Maka inilah e, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kita ambil dua lagi, eh, kita ambil dua contoh lainnya dari tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung pada zaman sekarang ini dan setelah dua contoh ini kita akan berikan kesempatan untuk soal jawab terkait dengan apa yang dijelaskan pada pagi hari ini. Ya, contoh yang berikutnya terkait dengan tanda kiamat kecil yang tengah terjadi pada zaman sekarang adalah taqarubu az-zaman. Saling berdekatannya waktu atau zaman, saling berdekatannya zaman. Maka kita lihat yakni dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini dengan kemajuan transportasi, telekomunikasi, maka seolah-olah dunia ini menjadi kecil. Seolah-olah dunia ini tidak yakni menjadi kecil, yakni e, bisa kita menghubungi seorang misalnya dalam tempo yang singkat walaupun orang tersebut jauh ya e, jauh di negeri seberang jauh di benua ini, benua itu dan sebagainya. Namun dengan kemajuan telekomunikasi ini, kita bisa menghubungi orang tersebut dalam tempo yang sangat singkat. Kemudian pula dengan perkembangan transportasi seperti pesawat terbang atau yang semisalnya, maka dalam tempo yang singkat sekali kita bisa e, mempercepat waktu atau menghemat waktu dalam hal ini. Kalau dahulu misalnya orang pergi haji e, membutuhkan waktu kurang lebih pulang perginya itu yakni enam bulan ya kurang lebih enam bulan karena dengan e, kapal laut yang ada pada zaman pada zaman dahulu ya kurang lebih enam bulan mereka e, yakni menuju negeri Mekah dan kembali ke tanah air namun sekarang dengan kemajuan yang ada cukup yakni dengan pesawat terbang seorang bisa e, dari Jakarta misalnya ke Jeddah misalnya menempuh jarak 8 atau 9 jam maka ini terkait dengan taqarbu az-zaman saling berdekatannya zaman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا تقوم الساعة حتى yataqarab az-zaman. Tidak akan tegak hari kiamat hingga e, berdekatannya zaman atau saling berdekatannya waktu atau zaman. Ya, berdekatannya zaman. Atau dalam hadis yang lebih jelas lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم وتكون اليوم كالساعة ya dan seterusnya kata Nabi Sallam tidak akan tegak hari kiamat hingga berdekatannya zaman maka setahun bisa menjadi sebulan satu bulan bisa menjadi satu pekan kemudian satu pekan bisa menjadi satu, satu hari dan satu hari bisa menjadi satu jam. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mulia ini. Maka inilah yang kita lihat dari fenomena akhir zaman, dari kemajuan teknologi dan alhamdulillah ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam pada zaman sekarang dengan kemajuan-kemajuan e, perkembangan zaman atau kemajuan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini tentunya bisa dinikmati oleh umat Islam dan tentunya e, hal ini tergantung dengan niat orang yang menggunakannya dari kemajuan teknologi tersebut. Jika niatnya baik maka akan diganjar oleh Allah dan jika niatnya tidak benar tentunya akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian e, contoh yang terakhir dari fenomena akhir zaman atau tanda kiamat kecil yang tengah terjadi pada zaman sekarang e, sebelum e, atau ya sebelum kita berikan soal jawab atau kecil yang tengah terjadi pada zaman sekarang adalah taqarubu al aswak saling berdekatannya pasar. Saling berdekatannya pasar, maka ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diratkan oleh Imam Ahmad kata Nabi sallam la taqumus sa'ah hatta tadhhar al-fitan wa yukfar al-kadhib wa tataqarab al aswak Tidak akan tegak hari kiamat hingga munculnya berbagai macam fitnah, kemudian banyaknya kedustaan, dan saling berkatanya pasar. Maka ini kita lihat pada zaman sekarang telah terbukti dalam satu kota atau satu wilayah terdapat sekian pasar. Terdapat sekian pasar. Ya mungkin kalau orang pada zaman dahulu, orang-orang tua pada zaman dahulu ingin e, menuju pasar, mereka menempuh jarak yang e, cukup jauh atau bahkan ada di zaman dahulu yakni pasar-pasar yang e, yakni sewaktu-waktu saja e, ramai begitu, apakah hari Senin saja atau hari Minggu saja atau hari Jumat saja misalnya, maka ini terkait dengan pasar yang ada pada zaman dahulu. Namun sekarang kita lihat di mana-mana ada pasar dalam satu wilayah yang kecil, dalam satu kota kecil terdapat berbagai e, pasar, ya muncul pasar-pasar pada zaman sekarang bahkan e, dekat dari rumah misalnya ter, e, sudah ada pasar, maka inilah Eh, terkait dengan fenomena akhir zaman yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka apa yang dikabarkan oleh Nabi itu pasti akan terjadi ya pasti akan terjadi maka inilah yang terkait dengan satu contoh dari tanda-tanda kiamat kecil yang tengah terjadi dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya eh, terkait dengan tanda-tanda eh, kiamat kecil ini yang tadi telah disebutkan oleh pembawa acara kita akan selang-seling dengan yakni hadis arba'in pembahasan hadis dan sekira e, inilah kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan beberapa contoh dari tanda-tanda kiamat kecil yang tengah terjadi pada zaman sekarang dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk membuka sesi soal jawab silakan. Nah, demikian ikhwatal Islam pembahasan dari tanda-tanda hari kiamat kecil yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman bin Amri Helsi Hafidhullah. Terus selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat dan tentunya kami memohon pertanyaan Anda sesuai dengan tema atau kajian kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama Ustaz dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Cakung, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, uh, salah satu <clears throat> tanda uh, fenomena hari zaman yaitu berdekatnya pasar. Uh, bagaimana halnya? Uh, pasar itu kan mungkin bisa diartikan bahwa terjadinya transaksi di satu tempat itu saja. Ya. Nah, bagaimana halnya dengan uh, sekarang uh, apa namanya rumah itu uh, apa namanya mendirikan warung sendiri gitu loh. Jadi iya, baik. Uh, rumah-rumah itu ada warung, iya. <clears throat> rumah lagi ada warung lagi gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya ini diantara contoh. Ini diantara contoh dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. yakni la taqumus sa'ah hatta yataqarab atau tatakarab al-aswaq. Tidak akan tegak hari kiamat sampai e, berdekatannya pasar sampai banyak terjadi ya, berdekatan pasar di mana-mana kita lihat pasar bahkan di depan rumah kita sudah ada toko atau warung dan tidak jauh dari itu juga ada warung lagi ada toko lagi sebagainya ini juga terkait dengan yakni apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik pasar yang bersifat yakni tradisional atau eh, pasar-pasar e, modern atau lain sebagainya semuanya termasuk dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Baik. Nah, kita angkat berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, terputus. Kami persilakan kembali bagi Anda yang bertanya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana Ibu? Dari Ciganjur. Iya, silakan langsung dengan Ustaz. Uh, iya, ini Assalamualaikum Ustaz. Yang Waalaikumsalam yang saya tanyakan, ini fenomena untuk saat. Eh, nggak jelas ibu, suaranya di jelas. diperkeras ibu suaranya. Eh ya, yang saya tanyakan saat ini, eh, ini ya eh, zaman yang sudah terakhir ini memang banyak sekali yang seperti ini yang susah istilahnya untuk diperingatkan eh, uh, itu Memang ini udah suatu tanda-tanda dia uh, kecil atau ya, bagaimana gitu. Uh, iya pertanyaan saya ini Ustaz ya. Ini tanda-tanda kiamat kecil memang ini eh, zaman sekarang ini memang kok eh, kelihatannya itu susah di ini ya untuk dimasukkan gitu yang sepertinya ya anak-anak, anak remaja, anak ini gitu ya. Eh, Terus bagaimana itu caranya untuk uh, memberikan uh, masukan ke anak-anak hmm. muda sekarang iya. ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, e, terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil yang tadi jelaskan atau yang telah jelaskan dahulu, maka e, pertama kita jelaskan kepada mereka bahwa sumber dari kabar-kabar seperti itu adalah dalil-dalil e, yang sahih hadis-hadisnya sahih, maka hendaknya kita menerima e, dari kabar-kabar yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita bina anak-anak tersebut, kita didik anak-anak tersebut untuk yakni mengerti dari kalimat syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan diantara. Eh, makna dari kalimat Muhammad Rasulullah adalah tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa dikabarkan oleh Rasulullah SAW, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bina mereka, kita didik mereka agar mereka yakni ee, eh, bisa ee, eh, yakni mengerti dari kalimat syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maka diantara maknanya tadi yaitu tasdiq fi ma akhbar membenarkan Nabi Shallallahu Ini pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita ajak mereka berpikir. Kita ajak mereka berpikir bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi itu terbukti pada zaman sekarang. Lihat terjadinya perzinahan, lihat terjadinya riba di mana-mana, lihat terjadinya pembunuhan di mana-mana, lihat terjadinya ini, terjadinya itu dan sebagainya. Padahal ee, eh, Nabi mengabarkannya itu 14 abad yang silam. Iya. Ya 14 abad yang silam. Mm. Maka eh, apa yang dikabarkan oleh Nabi itu sebagian besarnya belum terjadi. Di zamannya itu memang belum terjadi, maka sekali lagi inilah yang kita ajak ya, berpikir ke uh, yakni generasi muda ini atau para remaja ini agar mereka betul-betul yakni mewaspadai yakni apa yang disinyalir oleh sampai Nabi sallam dari keburukan-keburukan yang bakal terjadi yang bakal terjadi. Maka e, dengan demikian kita bisa membentengi anak muda, kita bisa membentengi remaja-remaja ini dari hal-hal buruk yang terjadi ya, pada zaman sekarang lebih khusus terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi ini itu dan sebagainya dari hal-hal yang memang mengandung hmm. keburukan, yeah. maka hendaknya mereka waspada, mewaspadainya. Jadi yeah. sekali iya. lagi diajak yakni mereka berpikir, berpikir dan berpikir ini terkait dengan ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini, maka sekali lagi inilah yang harus kita jelaskan kepada mereka uh, dengan sebaik-baiknya demikian nah. dan memang dari sejak eh, anak-anak uh, itu memang sudah diajarkan hal-hal masalah keimanan ya masalah keimanan itu hmm. harus lebih ditekankan lagi kepada mereka sehingga apa yang datang dari Allah apa yang datang dari Rasulullah berupa kabar-kabar gaib itu tentunya akan diimani oleh mereka diterima oleh mereka baik nah Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya 8236543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana, Bapak? Alhamdulillah, Muhammad Sarif nih. silakan, di, Pak Muhammad. Dari Tanjung Priuk. Silakan. Ya, uh, mau tanya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. warahmatullahi. Ya. sekarang banyak pembunuhan-pembunuhan Ustaz ya. Banyak yang bunuh diri. Saya mau tanya hidup mati manusia kan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Iya. Baik itu kalau orang yang bunuh diri ikut ya, apakah itu kehendak Allah atau memang hmm. dorong-dorong dari setan Ustaz? Iya. Baik, itu aja dulu sampai di sini. Alhamdulillah bisa komunikasi pada Roja yang sudah sangat saya rindukan. Iya, terima, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, rahasia Allah yang tersembunyi. Artinya terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya manusia tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi? Manusia pada dasarnya tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi, bahkan pada dirinya sendiri tidak mengerti, tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Maka ini harus kita imani dari takdir tersebut. Kemudian juga e, yang kedua terkait dengan masalah tadi ini bunuh diri, jika itu sudah terjadi, sekali lagi jika itu sudah terjadi maka ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya terkait dengan takdir bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama terkait dengan kehendak Allah atau perbuatannya Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan perbuatan manusia itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehendak Allah atau kita kaitkan dengan perbuatannya Allah, jika takdir itu sekali lagi dikaitkan dengan perbuatannya Allah, jika takdir dikaitkan dengan kehendaknya Allah, maka tidak ada yang buruk. Semuanya mengandung kebaikan semuanya mengandung kebaikan. Tidak ada kehendak Allah yang buruk, yang nilainya buruk atau mengandung keburukan. Atau dari perbuatan-perbuatan Allah tidak ada yang mengandung keburukan. Semuanya baik. Dampaknya baik semua. Semuanya baik. Makanya terkait dengan takdir jika dikaitkan dengan kehendak Allah atau perbuatannya Allah. Namun jika takdir itu dikaitkan dengan perbuatan manusia, ada dua keadaan. Ya, yang pertama, jika perbuatan tersebut baik, maka hendaknya kita bersyukur jika seorang berbuat baik, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah karena pada dasarnya seorang itu berbuat baik atas petunjuk Allah. Karena tidak mungkin seorang bisa berbuat baik kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan manusia yang buruk. Seperti tadi membunuh ya orang lain atau membunuh diri sendiri. Maka ini adalah perbuatan yang buruk, maka yang seperti ini tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jika seorang membunuh dirinya dan itu sudah terjadi kemudian juga, e, dalam hal ini dia meninggal apakah karena e, minum baygon atau lain sebagainya maka jelas apa yang dilakukannya tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tentunya membenci perkara yang seperti ini tidak menyukainya ya tidak akan menyukainya Walaupun karena ini sudah terjadi, dikatakan takdir, jelas takdir. Namun apa yang terjadi ini tentu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentunya kita lihat pula ada sebagian orang juga yang sudah berkali-kali berusaha untuk membunuh diri namun tidak mati-mati. Ya. Sudah berusaha minum baikon tidak mati. Sudah berusaha gantung diri tidak mati. Sudah berusaha untuk menceburkan diri ke jurang tidak mati pula. Dan lain sebagainya tidak mati-mati. Maka ini terkait dengan takdir. Maka kita tidak mengetahui bagaimana Ya yakni akhir dari kehidupan kita ini tidak mengetahui maka hendaknya kita berusaha mencari yang benar, mencari yang sahih yang dipandang oleh agama benar, maka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama ini sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yani tidak melakukan hal-hal yang uh, eh, yakni mengandung kebencian Allah Subhanahu hmm. wa taala. Nah. Baik. Baik, kita angkat pertanyaan. Demikian dari Pak eh, Muhammad Syarif di Tanjung Priuk, Barakallahu Fik. Dan kita angkat pertanyaan dari Ibnu Umar di Bogor yang mengirimkan pertanyaan via pesan singkat. Ustadz, mengapa dibedakan ya antara tanda-tanda kiamat kecil dan besar? Apa uh, hikmah dari per, apa pembedaan ini? Baik, kalau terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil, maka walaupun semuanya keluar, walaupun semuanya terjadi, namun tidak akan e, terjadi kiamat besarnya. Artinya e, terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil tersebut dinyatakan oleh Rasulullah SAW agar kita waspada, mewaspadainya sebagiannya atau kita berlomba-lomba dalam kewajikan e, eh, yang ada padanya misalnya maka e, ini terkait dengan hikmah dijelaskannya tanda-tanda kiamat kecil tanda-tanda kiamat kecil adapun tanda-tanda kiamat besar maka tentunya umat Islam yang harus waspada ya harusnya waspada seluruhnya kalau sudah keluar satu maka pasti akan keluar yang lainnya dan itu pertanda kiamat sudah sangat dekat sekali sudah sangat dekat sekali maka ini terkait dengan tanda-tanda kiamat besar namun terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil tadi sudah saya katakan bahwa hendaknya kita waspadai apa yang dikabarkan oleh Nabi Salam dari tanda-tanda kiamat kecil eh, yang memang mengandung keburukan-keburukan bagi Islam dan kaum muslimin lebih-lebih. Hendaknya kita waspada dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang memang mengandung keburukan-keburukan. Maka ini diantara hikmah agar umat Islam ini, uh, eh, ini berhati-hati, agar umat Islam ini waspada uh, dengan apa yang bakal muncul, apa yang bakal terjadi ya dalam kehidupan ini. Ya, silakan. Nah, kita angkat untuk selanjutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, uh, terputus tampaknya. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan monitor monitornya, Ibu. Iya, terima kasih. Iya, silakan. Uh, saya mau tanya, tadi kan katanya kalau bunuh diri itu adalah merupakan perbuatan dari manusia. Maksudnya takdir Allah itu apakah ada yang Eh, perbuatan buruk. Jadi maksudnya kamu nanti mati. Uh, bagaimana Pak diulangi lagi? Jadi apakah takdir Allah itu uh, mengatakan bahwa nanti kamu matinya bunuh diri gitu maksudnya? Uh, iya. Nah, jadi Baik. karena tadi, nah sedangkan kalau di Quran kan ada bahwa apa yang buruk bagimu belum tentu baik bagimu begitu. Baik. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama terkait dengan takdir. Eh, terkait dengan takdir bahwa kita harus fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah e, berbuat zalim kepada hambanya dan bahkan Allah haramkan kezaliman atas dirinya sebagaimana Allah bersa e, Allah mengatakan dalam hadis kursi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kezaliman atas dirinya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yakni e, menzalimi hambanya. Ini harus kita pahami pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas maha adilnya dan tidak pernah menzalimi hambanya dan bahkan Allah sendiri haramkan kezaliman atas dirinya sendiri. Lalu bagaimana ia akan berbuat zalim kepada hambanya? Karena ia sudah karena ia sudah menyatakan kezaliman itu haram bagi dirinya sendiri. Maka tidak mungkin dan mustahil Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini harus difahami pertama. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah bahwa eh, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas. Dengan ilmu Allah yang maha sempurna, Allah sudah tahu. Ini perhatikan, Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi pada diri hambanya mulai dari dia lahir sampai dia meninggal sampai bahkan dia di akhirat Allah sudah mengetahui dan apa yang akan dikerjakan oleh si hamba Allah sudah tahu bahkan jauh sebelum si hamba itu lahir Allah sudah mengetahui apa yang bakal dilakukan oleh si hamba karena pada dasarnya manusia memiliki kehendak pada dasarnya manusia memiliki kehendak atau masyiah Manusia bisa memilih dalam kehidupannya, bisa makan apa, bisa mau mak bisa memilih makan e, ini, makan itu atau minum ini, minum itu atau bisa memilih e, jalannya yang baik atau jalannya yang buruk. Manusia bisa memilih. Silakan pilih dalam kehidupan ini, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa ingin beriman silahkan kata Allah. Dan barang siapa ingin kufur juga silahkan. Allah tidak akan memaksa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa, namun perlu kita ingat bahwa Tentunya semuanya itu ada konsekuensinya, ada konsekuensinya jika kita melaksanakan kebaikan tentunya uh, ada pahalanya dan jika kita mengerjakan keburukan ada yakni dosanya. Maka inilah yang harus kita fahami Maka sekali lagi apa yang bakal dilakukan oleh manusia Allah sudah tahu. Allah sudah faham Allah sudah mengerti. Dan ketika manusia memilih jalan hidupnya dengan membunuh diri, itu bukan atas paksaan Allah Subhanahu wa taala. yakni manusia itu sendiri yang memaksanya atau manusia itu sendiri yang memilih Eh, yakni jalan hidupnya atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari perintah Allah eh, Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi jika eh, takdir itu dikaitkan dengan perbuatan manusia, maka ada dua dua dua, dua, dua macam. Yang pertama yakni kebaik yakni perbuatan yang baik, maka hendaknya orang tersebut memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena berdasarnya perbuatan baik itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan jika perbuatan tersebut yakni yang kedua yakni buruk atau mengandung keburukan maka janganlah ia mencela Allah janganlah ia mencela Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya ia mencela dirinya sendiri karena itulah jalan yang ia pilih yakni ia membunuh dirinya sendiri kecuali kalau dibunuh orang kecuali kalau dibunuh orang atau dalam karena terpaksa ini beda hal ini beda halnya maka dalam hal ini penting kita eh, mempelajari masalah takdir ini dengan baik sehingga tidak muncul suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, hmm. tidak muncul uh, yakni hal-hal yang menyimpang nanti. Karena banyak orang menyimpang dalam masalah takdir. Ya, banyak orang menyimpang dalam masalah takdir ini karena pemahaman mereka mengenai takdir tidaklah benar, tidaklah lurus. Sehingga misalnya mereka pesimis dalam hidupnya atau mereka uh, yakni takabur dalam hidupnya misalnya itu diantara dampak tidak memahami masalah takdir dengan baik sehingga timbul yakni suudzon yakni eh, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala hmm. dan seterusnya demikian maka sekali lagi penting mempelajari takdir dengan baik mempelajari takdir dengan benar lurus pemahaman masalah takdir agar tidak timbul hal-hal yang menyimpang nah, baik kita angkat kembali di line telepon berikutnya assalamualaikum waalaikumsalam silakan pak dari mana dari Fauji pasar minggu pak silakan pak assalamualaikum pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam. uh, mengenai ah, tanda-tanda uh, akhir zaman yang banyak asar itu menurut saya ada hubungannya dengan penyakit wahan Pak Ustadz ya. Mm-hmm. Bagaimana untuk menyikapi penyakit wahan itu Pak Ustadz biar kita uh, apa lebih selamat Pak Ustadz? Okay, terima, kasih. Aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya terkait dengan penyakit alwahan yang disebut oleh Nabi Sallam dalam hadis Sauban Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi menyatakan bahwa Eh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyakit wahan kepada hati umat Islam. Maka di antara sahabat yang bertanya, "Wamal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Al-wahnu hubbu dunya wa karahiyatul maut." Hmm. Itu cinta dunia dan takut mati. Hmm. Maka kita lihat inilah juga terkait dengan fenomena akhir zaman di mana umat Islam sudah uh, cinta kepada dunia ya berlebihan cinta dunia kepada cinta kepada dunia ini sudah berlebihan dan takut mati, maka di antara penjelasannya terkait dengan cinta dunia dan takut mati adalah misalnya di kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari eh, yakni orang lebih suka ya terkait dengan dunianya atau lebih eh, apa namanya eh, sangat eh, berusaha untuk mencari dunianya ini daripada agamanya misalnya ya untuk diajak e, ngaji misalnya susah sekali namun kalau diajak untuk ke mall misalnya ke pasar atau diajak apa luar biasa senangnya maka ini terkait dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW cinta dunia dan takut mati atau contohnya lagi dalam kehidupan sehari-hari misalnya e, yakni eh, seorang atau orang tua ya e, dia akan matematikan matematian untuk atau membela atau e, membela habis-habisan untuk menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dunia ya tapi e, terkait dengan pengetahuan agama tidak dihiraukan jadi ya, acuhkan begitu tidak diperhatikan sehingga inilah yang kita lihat ya kecintaan mereka kepada dunia ini sudah sangat berlebihan dan takut mati hmm. takut mati tidak mencari e, apa yang ada di negeri akhirat kelak dari pahala-pahala yang banyak namun mereka mengejar dunia ini ya mereka terus mengejar dari eh, kehidupan dunia ini dan tentunya mereka tidak akan e, bisa e, mencapai apa yang mereka inginkan karena e, tentunya terkait dengan kehidupan ini kehidupan yang e, yakni semacam kehidupan yang bisa menjebak seorang atau e, menipu menipu seorang sehingga orang-orang e, yang e, beriman orang-orang yang beriman seperti para sahabat lihatlah para sahabat bagaimana walaupun dunia berada di tangan mereka apakah mereka lupa mengenai agamanya? Jelas tidak. Justru karena mereka e, yakni sangat eh, kuat sekali dalam akibat Nabi Sallam, wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus ingat dengan hadis Nabi yang lain yang sahih dari Imam Muslim dari Aisyah, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari ajaran kami maka tertolak. Sia-sia melakukan ibadah tersebut, sia-sia melakukan aktivitas tadi karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sekali lagi ini terkait dengan tanda kiamat lainnya yaitu diangkatnya ilmu dan tersebar luasnya kebodohan. Maka kita lihat yakni orang-orang bodoh, orang-orang jahil dijadikan tokoh oleh sebagian orang, dijadikan ya yakni disebut ulama, disebut ustadz atau yang semisalnya oleh sebagian orang. Maka inilah tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman atau fenomena akhir zaman. Maka uh, hendaknya kita waspadai hal seperti ini, jangan kita ikut-ikutan, uh, jangan kita seperti buih Janganlah kita ini seperti buih yang tidak memiliki pendirian dalam hidup ini, yakni dibawa oleh banjir ke kanan ikut ke kanan, dibawa oleh air bah ke kiri kita ikut ke kiri, tidak memiliki pendirian, maka hendaknya umat Islam yakni mengerti agamanya dan memiliki pendirian yang teguh dalam hal ini tidak ikut-ikutan seperti kebanyakan orang mereka taklid buta eh, dalam menjalani kehidupan agama selama ini. Wallahu alam, maka inilah nah. kajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Wallahu alam. Wassalamualaikum alamin.